malam Sabtu 25 Desember 2020 bertepatan dengan 12 Jumadal Awal 1442 Hijriah. Kita lanjutkan di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i di Darmasraya Sumatera Barat kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Kumpulan dari hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan puasa Ramadan. Maka di pelajaran yang lalu telah kami jelaskan dari judul Al-Akhbar dan juga As-Sahihah dan juga fi Ahkami Siyami Ramadan dan kemudian telah kami bahas sedikit tentang penulis memulai dari tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka telah kami jelaskan di sana ada hadis yang mana hadis itu masyhur dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta au aktar yang maknanya setiap amalan-amalan yang baik seperti penulisan kitab ceramah muhadarah, khutbah Jum'ah, kajian-kajian, dan sebagainya. Maka tidak diawali dengan bismillah, maka dia itu akta au abtar. Dia akan terputus dari barokah. Maka hadis ini jika sahih, kita lebih baik untuk menjadikan pendalilan kenapa penulis memulai dengan bismillah. Namun sayang hadis ini Baik telah disebutkan tahridnya dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan As-Subki yang mana di sanadnya bertumpu kepada Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran yang ma'ruf dengan Ibnu Jindi. Maka dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dinukilkan dari gurunya bahwa dia itu kata Al-Azhari laisa bisyai. Tidak ada apa-apanya di ilmu hadis. Dan kalimat laisa bisyai adalah doa dhaifun jiddan. Dia di martabah yang paling buruk dari penjarahan. Maka oleh sebab itu dari para ulama al-mu'asirin seperti Asyikh Al-Albani rahimahullah mendoifkan hadis ini dan disebutkan takhridnya di Irwa Al-Ghalil. Dan begitu pun para ulama yang lain seperti Syekh kami Mukbil, adapun sebagian ulama maka mereka mengambil hadis ini dengan tujuan katanya permasalahan targi buat tarhib hadis doa pun tidak apa-apa. Maka ini tidak bisa dijadikan hujah. Hadis daif menandakan bahwa permasalahan ini syak kepada Nabi. Bahwa ini bukan ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi. Baik di dalam permasalahan targi buat tarhib, maka tidak bisa dijadikan landasan. Alhasil, hadis ini do'if. Lalu bagaimana penulis mengetahui hadis ini do'if? Memulai di dalam penulisan kitabnya di matan Al-Akhbar As-Sahihah fi fi ahkam siami Ramadan dengan memulai basmalah karena di sana ada dalil yang lain. Maka dari tujuan penulis memulai basmalah yang pertama iktidaan bil Quran, mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran jika antum lihat di setiap surah akan dimulai dengan basmalah kecuali di surat Taubah maka di dalam surat Taubah berbeda dengan surat Al-Anfal yang sebelumnya dan surat Yunus yang setelahnya. Tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Langsung bara'atum minallahi wa rasulihi sampai akhir tanpa bismillahirrahmanirrahim. Maka penulis di sini mengikuti Al-Qur'an karena dimulai Al-Qur'an awal-awal dari suratnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan yang kedua, penulis ingin beristianah meminta bantuan dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim dalam penulisan kitab ini. Kenapa? Karena ucapan bismillahirrahmanirrahim dari segi i'rab lugatil arabiyah ba yang masuk kepada bismillah dinamakan ba lil isti'anah yang maknanya adalah ba meminta bantuan. Dan ba meminta bantuan banyak di Al-Quran. Dan kami berikan contoh yang paling dekat di dalam surat Al-Baqarah. Fahazamuhum biiznillah. Maka di dalam ayat ini menceritakan bagaimana Tolut yang juga diikuti oleh Nabi Daud padanya menghancurkan raja yang besar Jalut yang bahasa Inggrisnya Joliet. ataupun bahasa Indonesia nya Goliat maka raja yang besar dan dolim ini jatuh di bawah tentara Jalut, atau eh, Lut yang dipimpin diantaranya oleh Daud alaihi salam. Fahazamuhum biiznillah. Maka Daud alaihi salam bersama Tolut menghancurkan tentara yang besar dari Jalut, Goliat. Biiznillah. Ba di sini i'robnya ba al isti'anah maknanya dengan izin Allah. Maka begitu pun di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dengan meminta bantuan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku menulis kitab ini. Maka penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya meminta bantuan kepada Allah agar Allah memudahkan urusan penulisan kitab tersebut. Dan perkara yang ketiga, mengambil barokah, tabarukan dengan seluruh nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Dari mana? Dari ucapan bismillah. Maka kalimat bismillah di sini ada ismillah, maka ismillah mudhaf mudhaf ilaih. Dan ismi mudhaf yang mufrad, dia mufrad dari asma, maka ismillah mudhaf mudhaf ilaih di sini di ilmi usul memberikan makna umum Maknanya Bismillahirrahmanirrahim meminta bantuan dengan seluruh dari nama-nama Allah yang al-husna. Karena di ilmu usul mufrad mudhaf memberikan makna umum. Maka oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid di mujalad yang keempat halaman nomor tiga disebutkan bahwa dari lafaz-lafaz yang bersifat umum adalah mufrad mudhaf. Kemudian Imam Ibnu Qayyim beristidlal dengan dua ayat yang mana di sini dicontohkan mufrad mudhaf yufidu bihil umum maknanya jamak. Seperti contohnya ayat yang pertama hadza kitabuna. Maka syahidnya kitabuna, kitabu mufrad dan dia mudhaf dan domirna mudhafun ilaih maka memberikan makna jamak. Dan yang diinginkan kata Syekh hadza kitabuna al murad jami'ul kutub maka ucapan Allah hada kitabuna yang diinginkan jamak maknanya Taurah wal Injil wa Zabur wa Suhuf Ibrahim wa Al-Qur'an li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitu pun beristidlal Imam Ibnu Qayyim dengan ayat yang mungkin ayat ini janggal didengar di telinga yang sudah menghafal Al-Qur'an wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi. Maka akan protes ke kita wa kutubihi. Karena yang dihafal adalah kiroah hafaz an asim. Maka kiroah yang dibawa oleh Ibnul Qayyim adalah kiroah Al-Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah. Yang mana dibaca dalam keadaan mufrad wa kitabihi. Wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi. Kenapa diambil kiroah Al-Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah? Dikarenakan Syekhul Syekh eh, Ibnul Qayyim ingin memberikan istidlal wa kitabihi. Maka dia mufrad mudof, yang maknanya seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya yang mana di dalam qiraah Hafiz an Asim yang antum hafal adalah wa kutubihi. Kemudian permasalahan yang ketiga iktidaan dengan sunatil mursalin. Penulis memulai bismillah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman di mana Nabi Sulaiman dulu di saat diberitahu oleh Hudhud ada ratu yang kaya raya dan mempunyai kekuasaan yang mana letaknya dia di Ma'rib Yaman. Dan itu sudah menjadi perkara yang wakil dan kami pun pernah melihat di sana dari situs yang sudah hancur ada dari zaman prasejarah yang katanya ini adalah dulu Ratu Saba di sini. Alhasil masyhur bahwa Ratu Saba berada di Yaman di Ma'rib. Maka Nabi Sulaiman di saat memberikan dakwah kepada Malakatu Saba, Ratu Saba, dia mengutus Hudhud untuk melempar surat. Yang mana surat itu isinya untuk berdakwah. Maka dikatakan oleh Sulaiman agar dilemparkan kepadanya dan dilihat dari jauh apa yang dia lakukan oleh Ratu Sabah ini. Maka dikatakan oleh Ratu Sabah, "Qalat ya ayyuhal mala, ini ulkiya ilayya kitabun karim." Wahai para penggawaku, dirapatkan. Aku telah mendapatkan surat yang dilemparkan kepadaku, surat yang sangat agung. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim tertulis dari Sulaiman dan di atasnya undangan dakwah Islam ini tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ucapan Bismillahirrahmanirrahim bukan perkara yang baru di zaman Nabi. Tetapi dia dari semenjak Nabi Sulaiman sudah dipergunakan. Maka penulis pun memulai kitabnya Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab Al-Akhbar As-Sahihah ini iktidaan juga mengikuti sunnah para mursalin di mana para nabi di saat menulis surat dakwah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan perkara yang kelima juga iktidaan dengan amal Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di mana nabi dulu di saat memberikan surat-surat dakwah bahkan kepada raja diraja dari kelompok Romawi. Karena di zaman Nabi Muhammad ada dua negara adidaya pada zaman itu. Di mana dari Eropa kelompok Romawi yang bermarkas di Italia dan juga kelompok Furs ataupun Persia yang bermarkas di Iran. Maka kedua negara adidaya ini menguasai dunia dan peradaban dan berpengaruh bahasa-bahasa mereka sehingga banyak bahasa Faris yang masuk kepada lugatil Arabiyah seperti kami misalkan di pelajaran al fawakih Asyahiyah fi Sarah Al-Ajrumiyah seperti ingat apa dibaj manjanik dinar dirham maka ini semuanya lugah Faris karena apa karena mereka negara adidaya yang mana kelompok Arab mengambil istilah-istilah dari mereka dan dijadikan oleh Nabi sebagai bahasa Arab dengan pendalilan disebutkan di hadis-hadis. Alhasil kedua peradaban dari negara yang kaya raya dan jaya raya ini hancur luluh lantak. Allah jadikan tidak berkutik di bawah panji Islam tauhid la ilaha illallah yang dibawa oleh sebaik-baiknya manusia dan bahkan afdalul anbiya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada negara yang pada saat itu jaya raya kecuali luluh lantak mengikuti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam awal bidayah dakwah Nabi mengajak kepada Hirakl Hercules dari Raja Imperium Romawi. Maka disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang hadis ini di kitab yang pertama kitab Badaul Wahi nomor tujuh hadisnya. Disebutkan bagaimana Abu Sufyan yang mana dia meriwayatkan hadis ini dia mempersaksikan datang utusan-utusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Arab membawa undangan untuk mengajak Hercules ataupun Herakles masuk kepada Islam. Maka disebutkan di dalam hadis di saat dipanggil dari utusan Nabi Muhammad maka dibacakan maka disaksikan oleh Abu Sufyan tertulis padanya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Hiraklin Azimirum. Rum. Ala manitaba al-huda. Salamun ala taba al-huda amma ba'du. Fa ini ad'uka ayatil Islam aslim taslam. Maka tertulis padanya di atasnya bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah dan hambanya. Ini hamba Allah. Rasulullah dan hamba Allah. Bukan Rasulullah dan apa anak Allah seperti mereka ucapkan tidak. Tetapi dari Muhammad Rasulullah dan hamba Allah kepada Herakl, kepada Hercules, raja dirajanya dari kaum Imperium Romawi, maka keselamatan bagi yang mengikuti hidayah. Maka aku mengajak kepada kamu untuk masuk kepada Islam aslim taslam. Masuk kepada Islam kalian akan selamat. Syahidnya surat ini disebutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Dan begitu pun di Suluh Al-Hudaybiyah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Sulah bersama duta dari Arab Suhail ibnu Amr, yang mana Suhail ibnu Amr yang merupakan cerdik-cendikia dari kelompok Quraisy mengatakan kepada Nabi Hat al khatib maka wahai Muhammad berikan kepadaku sekretarismu karena Nabi Muhammad tidak baca tulis dan ini keutamaan dia di mana Allah menjadikan dia penggembala kambing tidak baca tulis. Kenapa? Kalau dia profesor Nabi Muhammad ini, maka Al-Quran yang ada di zaman sekarang oleh orang-orang yang ingin merusak Al-Quran dari dalam seperti orientalis, maka akan mengatakan iya Al-Quran karya Muhammad. Karena dia profesor. Dia orang yang paling cerdas di zamannya. Akhirnya apa? Al-Quran hasil karya ciptaannya. Ini dia. Maka hikmahnya Allah menjadikan dia orang yang buta tulis dan buta huruf. Agar apa? Ini bukan dari sekedar akal Muhammad. Muhammad menghafal dari apa yang disampaikan kepadanya dari Jibril. Maka Nabi Muhammad menghafal Al-Quran, membacanya. Kemudian ditulis oleh para sahabat maka jadilah sekarang Al-Quran. Dari mana? Apakah dari tulisan Muhammad? Bukan. Apakah dari hasil ide kreasi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan. Tetapi dari wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Yaitu adalah dari Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka akhirnya Suhail ibnu Amr mengatakan, ayo kita membuat resolusi dinamakan dengan Sulah Al-Hudaybiyah. Resolusi Al-Hudaybiyah. Yang mana di sana tercatat beberapa perkara dan poinnya di sini berkata Rasulullah kepada Al-Katib sekretarisnya, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulis bismillahirrahmanirrahim. Ini pendalilannya bahwa Nabi ingin memulai bahkan dalam surat resolusi pun dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Meskipun di sini ditolak oleh Suhail Ibnu Amr, kami di jahiliyatil Arab tidak mengetahui apa makna Ar-Rahman. Maka kelompok kufar Quraisy tidak mengetahui makna Ar-Rahman. Akhirnya Suhail Ibnu Amr mengatakan cukup tulis saja bismika Allahumma yang mana kamu wahai Muhammad dan seluruh kufar Quraisy pun mengetahui makna ini dan melaksanakan dan mengamalkan ucapan ini. Maka akhirnya kaum muslimun tidak mau menyerah agar tetap ditulis bismillahirrahmanirrahim dan akhirnya Nabi melihat bahwa Sulah Al-Hudaybiyah untuk kemaslahatan kaum muslimin, agar kaum muslimin bisa melaksanakan umrah dan sebagainya, maka tidak apa-apa. Karena maknanya tauhid juga. Bismika Allahumma. Dengan menyebut nama kamu, wahai Allah. Maka akhirnya, ya sudah. Ditulis Bismika Allahumma. Maka poin pendalilan Nabi telah berhasrat. Dan meniatkan dengan memerintah kepada sekretarisnya untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim namun ditolak. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Musawir Ibnu Makhromah dan Marwan dari dua sahabat. Maka ini pendalilan dari perkara kenapa kita memulai dengan basmalah yang kelima. Dan yang keenam juga kita mengikuti perbuatan khulafa ar-rasyidin al mahdiin Siapa? Abu Bakar. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ibnu Malik. Di saat datang atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkesendirian, di saat datang Al-Wufud, tamu dari Bahrain. Dan Bahrain adalah negara di sebelah Yaman dan di bawah dari Saudiah ataupun sebelah Saudiah. Maka kaum muslimin di sana ingin melaksanakan membayar zakat. Maka ingin meminta fatwa kepada Amirul Mukminin Abu Bakar untuk diberikan kitab, dibuatkan kitab tentang bagaimana zakat mawasi hewan ternak dan zakat mal harta dan zakat apa saja dari hasil perkebunan dan juga zakatul fitr. Maka bagaimana? Maka akhirnya Abu Bakar menulis zakat-zakat dan di saat kitab itu selesai Anas membacanya tertulis di atasnya bismillahirrahmanirrahim hadhihi faridatu sadaqah alati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin alati amarallahu biha rasulahu maka ditulis bismillahirrahmanirrahim ini poin pendalilannya di awal kitab ditulis bismillahirrahmanirrahim ini adalah kumpulan dari kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Allah atas kaum muslimin yang mana Allah memerintahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka perbuatan Abu Bakar kita ikuti karena dari Khulafa Ar-Rasyidin. Dan Al-Khulafa Ar-Rasyidin Muhammad Qum. Maka Al-Khulafa Ar-Rasyidin dia itu diambil dari perbuatannya dengan syarat tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan tidak menyelisihi ijma, maka para sahabat sepakat atas perbuatan Bismillah ini karena ini memang sunnahnya dari Rasul dan mengikuti dari perbuatan Khulafa rasidin ada dalilnya seperti hadis di Irbad Ibni Sariyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil ar rasidin al mahdiyyin Adu alaiha bin nawajid. Syahidnya, alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian mengikutiku dan mengikuti sunnahnya khulafa ar-rasidin. Maka di sini dengan wau atifah. Wa sunnatil khulafa ar-rasidin. Menandakan bahwa sunnah Nabi dengan sunnah khulafa ar-rasidin itu dilaksanakan. Dengan catatan tidak menyelisih Al-Quran dan sunnah. Dan juga tidak menyelisihi ijma. Maka ini pendalilannya di hadis Irbad, yang mana hadis Irbad hadis yang Hasan Ligoiri datang dari Sunan At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya dari, dari jalan Hujar ibn Hujar yang majulul hal dan juga diikuti oleh Abdurrahman As-Sulami yang majhul juga. Maka dari dua riwayat naik kepada derajat Hasan Ligoiri. Maka inilah landasan kita kenapa kita memulai dengan basmalah. Meskipun hadis tentang targib basmalah adalah hadis yang doib. Bahkan doib pun jiddan. Kulu amrin dibalin layubda'u bil basmalah fahuwa akto au abtar. Maka di sini kita beristidlal dari permasalahan yang lain. Maka selesailah dari permasalahan pembukaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu berkata penulis, Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kemudian menyebutkan tiga ayat yang ma'ruf dinamakan khutbatil hajah. Maka pembahasan yang kedua setelah penulis memulai di dalam kitabnya Al-Basmalah lalu memulai dengan khutbatil hajah. Maka apa yang ditulis ini dinamakan khutbatul hajah. Maka dia hukumnya adalah termasuk dari sunnah. Maka dari sunnah memulai perkara-perkara dengan khutbatil hajah. Mana dalilnya seperti datang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang mana berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Alamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khutbatal hajah." Dengan lafaz tadi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh" sampai membaca tiga ayat tadi. Hadis ini hadis yang sahih li Maka di sini telah banyak jalan yang menyebabkan hadis ini sahih li dan mungkin kita melewatkan dari tahrij hadis ini dikarenakan panjang. Mungkin akan menghabiskan waktu kita, maka saya hanya menyarankan jika ingin merujuk kepada tahrij hadis ini silahkan melihat syarah dari kitab yang kita baca. Kitab yang kita baca adalah Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan. Maka sarahnya berjudul Atibian. Sarah Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan. Maka setiap matan-matan yang dibuat oleh penulis itu ada sarahnya. Seperti kitab Al-Akhbar as sahihah fi Ru'yatillah, kumpulan hadis-hadis yang berhubungan dengan melihat Allah, maka pelajaran yang selama ini kita pelajari adalah syarahnya. Dan syarahnya berjudul Aunilah, syarah dari Al-Akhbar As-Sahihah fi Ru'yatillah. Maka kita tinggalkan tahrij ini, yang jelas hadis ini adalah sahih li goiri. Kita tinggalkan karena hadis ini tahrijnya panjang. Kesimpulannya hadis ini sahih li goiri silahkan merujuk kepada kitab Atibian syarah dari kitab ini Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan. Maka khutbatul hajah ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Mas'ud agar dibaca, maka apakah dibacanya itu dalam setiap perkara? Maka jawabnya naam, dalam perkara-perkara kebaikan. Maka di dalam riwayat hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, At-Tirmidzi dan yang lainnya, maka disebutkan di riwayat Abu Daud atau Yalisi ditanya bahwa khutbatil hajah ini apakah khusus untuk khutbatil hajah ini dipakai dalam permasalahan nikah ataupun yang lainnya maka para ulama menyebutkan untuk nikah dan yang lainnya karena di riwayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Daud atau Yalisi berkata Ibnu Mas'ud fi khutbatil hajah fin nikah wa fi ghairihi. Maka khutbatul hajah inal hamdalillah ini dipakai di saat akad nikah dan juga yang lainnya. Seperti apa? Seperti memulai pelajaran ataupun memulai khutbah seperti kita tadi khutbah Jum'ah menggunakan khutbatil hajah dan yang lainnya. Bahkan penulisan-penulisan kitab dan sebagainya. Maka oleh sebab itu diriwayatkan pula oleh Abu Daud atau Yalisi yang mana dia merupakan murid dari Imam Su'bah Ibn Hajjaj berkata Su'bah Su'bah menanyakan kepada gurunya Abu Ishaq As-Sabi'i Muhadid. dan juga ahli fakih, ahli fikih di zamannya berkata Su'bah aku bertanya kepada Abu Ishaq yang yang mana dia juga mudallis hadihi fi khutbah au fi ghairihi bahwa ini dipakai untuk khutbah nikah ataupun yang lainnya maka dikatakan fi kulli hajah berkata Abu Ishaq As-Sabi'i dalam berbagai perkara dipakai maka oleh sebab itu dari ucapan yang bersifat umum ini dari ucapan salat kita beristimbatlah ahlul ilm di zaman sekarang dan terdahulu bahwa khutbatil hajah dipakai di saat akad nikah ataupun dalam acara-acara yang berhubungan dengan pengajaran, penulisan kitab, muhadharah, ceramah, khutbah Jum'ah dan yang lainnya. Seperti Imam An-Nasai di dalam sunannya di saat mengeluarkan hadis ini karena hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasai di sunannya, innal hamdalillah nahmaduhu nah-, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh khutbatil hajah apa yang dikatakan oleh Imam An-Nasai membuat bab di dalam Sunan An-Nasai. Bab mayustahabu minal kalam indan nikah. Bab disunahkan membaca di saat terjadi pernikahan. Dan juga berkata Imam Ibn Taimiyah di dalam Syarah Khutbatil Hajah di halaman 22. Wabihada ustuhibat. Maka oleh sebab itu disunahkan. Wafu'ilat fi mukhatabatin nas bil ilm umuman wa khususan min ta'limil kitab wa sunnah wal fiqh fidalika wa mau'idatin nas wa mujadalatihim wa an yaftaha bihadhil khutbah asyariyah an-nabawiyah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Khutbatil Hajah maka dari ucapan para ulama tadi bahwa disunahkan bagi seseorang untuk memulai ceramah-ceramah mereka dan juga memulai dari penulisan-penulisan kitab mereka agar memulai dengan khutbatil hajah. Maka inilah dari permasalahan khutbatil hajah bahwa dia itu dari sunnah dan sunnahnya dipakai bukan hanya untuk sekedar permasalahan khutbah nikah saja, tetapi untuk yang lainnya. Malah kentah, entah Tadhab ala naskum. Berdiri. Yang ngantuk berdiri, yang ngetawain orang berdiri. Nah, hello. Nanti si Muhammad ketawa. Maka di sana ada pendalilan yang lain. Maka ini jika dikatakan kepada kita, kenapa penulis memulai khutbatul hajah dengan hadis Ibnu Mas'ud? Padahal di sana ada hadis yang jelas. Keutamaan targib wa tarhib dan keburukan bagi mereka orang-orang yang meninggalkan alhamdulillah khutbatil hajah ataupun alhamdulillah dalam berbagai pembukaan amal-amal yang baik. Seperti datang dari Abi Hurairah dinisbatkan kepada Nabi, maka hadis ini nanti diketahui tidak sahih. Kullu amrin dibalin la fihi bil hamd fahuwa akto. Segala perkara yang tidak diawali dengan inalhamdalillah, pujian kepada Allah maka dia terputus. Hadis ini seperti tadi lapetnya. Seperti basmalah namun diganti basmalah dengan alhamdulillah. Maka hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya diriwayatkan dari Kuroh Ibni Abdurrahman dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, dari Nabi. Maka hadis ini seakan-akan hadis yang sahih dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah. Namun hadis ini berpenyakit. Pertama selain dari Kuroh dan dia Ibnu Abdurrahman Ibnu Haywail telah disebutkan oleh Abu Hatim laisa biqawi, maka dia dhaif. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Ma'in Da'iful hadis. Maka rawi ini da'if. Maka selain da'if. menyelisihi dari rawi-rawi yang sikot dari murid-muridnya Imam Az-Zuhri. Maka di sini kenapa kita selalu memberikan Zuhri mempunyai murid-murid yang asbatun nas tujuannya untuk ini indah tarjih. Di saat ada murid-murid Az-Zuhri yang berbeda riwayat maka dilihat mana yang lebih utama diambil. Maka di sini Murid-murid Imam Az-Zuhri yang muktamad dihitung. Pertama Ukail ibnu Khalid satu. Diriwatkan An-Nasai di Amal Yom Walailah. Dan yang kedua Sa'id ibnu Abdul Aziz. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasai juga. Ketiga Yunus ibnu Yazid Al-Aili. Dan Su'aib ibnu Abi Hamzah. Diriwatkan Abi Dawud. Maka empat ini. Siapa empat? Ukail ibnu Khalid. Dan juga Yunus ibnu Yazid al-Aili dan Su'aib ibnu Abi Hamzah dan Sa'id ibnu Abdul Aziz. Maka Yunus ibnu Yazid al-Aili dan Su'aib ibnu Abi Hamzah ma'ruf min asbatinas dari Imam Az-Zuhri. Dan mereka berempat, semuanya sikot Di atas dari Qurrah ibnu Abdurrahman. Bagaimana periwayatannya dari Az-Zuhri? Meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, empat orang yang sikot ini, dari muridnya Zuhri yang terpercaya ini, berkata dari Zuhri dari. Berarti apa hukumnya di pelajaran terakhir kita? Mursal. Bukan mudallis, mursal. Karena Imam Az-Zuhri seorang tabi'i. Tabi'i apa? Mustawasid au sogir au kabir ya Hudaybah. Ida ajabta Anta, tajlis insyaAllah. Imam Az-Zuhri tabi'i sogir. Hamid Liman. Fatadah Ahsan. Jelis. <laughs> Untung bisa jawab. Kalau tidak Berdiri terus bukan sampai Isya mungkin sampai Fajar. <laughs> Nginap di masjid. <clears throat> be, la tadhak ala nas. Ada al-an Muhammad yadhak. Alaih. Allah musta'an. Maka di sini yang menjadi permasalahan Qurrah Ibni Abdurrahman meriwayatkan dari Az-Zuhri bersambung. Dari Az-Zuhri katanya dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, dari Nabi. Kemudian meriwayatkan empat rawi tadi, Yunus ibnu Yazid, Su'aib ibnu Abi Hamzah, Abdul Aziz, Sa'id ibnu Abdul Aziz, dan Ukail ibnu Khalid, yang sikot, hafalannya kuat, lebih kuat dari Abdurrahman. Maka Abdurrahman, rawi yang do'if, yang satu orang, meriwayatkan dari Zuhri, dilawan dengan empat orang yang sikot, hafalannya kuat. Meriwayatkan dari Az-Zuhri, empat ini. Dan dari empat ini ada Yunus, yang asbatunas dari Zuhri dan Su'aib ibnu Abi Hamzah Asbatunas dari Zuhri. Dari dua orang ini saja atau satu orang saja Su'aib ibnu Abi Hamzah yang Asbatunas dari Zuhri jika terjadi khilaf antara Kuroh ibnu Abdurrahman yang doib dengan Yunus ibnu Yazid ataupun dengan Su'aib ibnu Abi Hamzah saja sendirian satu lawan satu maka Su'aib lebih didahulukan karena dia rawi yang sikoh yang pertama dan kedua min asbatinas fi zuhri maka bagaimana di sini satu kurah yang hafalannya kata Abu Hatim laisa qawi, hafalannya tidak kuat meriwayatkan dari az katanya dari Abi Salamah dari Abi Hurairah seakan-akan bersambung. Kemudian empat rawi yang sikot dan diantaranya yang paling kuat periwayatannya dari az meriwayatkan hadis ini dari Nabi Mursal. Maka maknanya doif. Karena Imam Az-Zuhri, Nabi Isogir, tidak mendengar dari Nabi. Maka yang rajih hadis ini doaib mursal. Karena periwayatan empat rawi yang sikot dari az dari Nabi ini yang rajih. Adapun periwayatan dari Qurah Ibnu Abdurrahman rawi yang doaib menyelisihi empat dinamakan hadis yang mungkar dan nanti akan datang istilah ini. Apa itu hadis mungkar? Rawi yang dhaif menyelisihi rawi-rawi yang sikot Lafetnya Mana lafet yang berselisih? Periwayatan mursal dari jamaah, dari zuhri, dari nabi, ini perbedaannya. Dan periwayatan kurah mengatakan dengan isnad dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, dari Nabi. Faham? Inilah perbedaannya. Jadi perbedaan itu tidak mesti lafad yang berbeda tetapi bisa juga sanad yang berbeda. Maka di sini hadis ini mungkar, maka yang rajih hadis yang mursal. Maka oleh sebab itu Imam Adarukutni di dalam ilalnya merojehkan jalan yang mursal. Ini adalah riwayat Al-Jamaah dan riwayat Qurah Ibnu Iyas, eh, Qurah Ibnu Abdurrahman, maka dia kurang kuat, maka mursal yang benar. Maka hadis ini kesimpulannya barakallahu fikum, hadis kulu amrin di Balin yubda'u bil hamd fahuwa akto au abtar, apa hukumnya? Yang rajih adalah mursal az-zuhri. Maka mursal hukumnya dhaif. Dan lafad yang sebelumnya, kulu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah, apa hukumnya? Do'ifun jiddan. Man fi sanadih? Ahmad ibnu Muhammad ma'ruf dengan Ibnul Jindi. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran ma'ruf dengan Ibnul Jindi laisa bisei Do'ifun jiddan. Kesimpulannya lafad dari hadis kulu amrin dibalin baik dengan basmalah do'if jiddan. Baik dengan alhamdulillah do'if. karena yang rojeh mursal dari periwayatan Az-Zuhri dari Nabi. Maka penulis memulai bismillah dengan perkara yang tadi. Yang enam perkara. Dan penulis memulai dengan Alhamdulillah, Inalhamdulillah dan sebagainya. Dari hadis Ibnu Mas'ud. Dari hadis khutbatil hajah. Maka penulis tidak membutuhkan dua riwayat tadi yang merupakan targi buat tarhib bagi mereka yang tidak memulai dengan basmalah dan dengan alhamdulillah karena kedua periwayatannya tidak sahih. Bahkan kulu amrin dibalin balin yubda'u bil basmalah ibn jidan dan kulu amrin dibalin balin yubda'u bil hamd hadis yang dhaif Rajeh mursal min mursal az-zuhri. Masih ada waktu ya. Kemudian penulis memulai dengan amma ba'du. Maka amma ba'du disarah disebutkan panjang lebar dari segi i'rab dan sebagainya maka kita tinggalkan maka cukup kita jelaskan karena untuk menghemat waktu bahwa kalimat amma ba'du telah ditafsirkan oleh salaf dan telah datang tafsir yang sahih sanadnya kepada salaf bahwa amma ba'du maknanya nima utia Daud alaihi salam apa-apa yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam di dalam surat Sod yang berkata Allah berfirman Wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Maka kata Allah, kami telah memberikan kepada Daud hikmah. Al-hikmah yakni ilmu. Maka dia menjadi seorang nabi. Dan juga wa faslal khitab. Dan juga penjeda antara ucapan. Maka asar ini telah datang dari Ziyad ibnu Abi Sufyan. Di mana Ziyad ibnu Abi Sufyan mentafsirkan ayat ucapan Allah di dalam surat Sad wa atainahul hikmata wa faslal kitab maka Allah memberikan ilmu kepada Daud dan faslal kitab maknanya kalimat amma ba'du maka tafsir ini datang dari Ziyad Ibnu Abi Sufyan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah di musnadnya di mujalad yang kelima 500 halaman 355 dan keenam halaman 153 dan di Hisam ibnu Ammar dari jalan Torik dari jalan Zakaria an Amir an Ziyad ibni Abi Sufyan. Maka sanad ini semua rijalnya sikot. Maka hadis ini hadis yang sahih didati. Maka asar ini asar tafsir dari Ziyad ibnu Abi Sufyan yang sahih lidati. Bisa kita jadikan hujjah. Lalu jika dia itu adalah amma ba'du itu faslal khitab, dia adalah penjeda dari pembicaraan. Lalu bagaimana maknanya? Maknanya di sini barakallahu fikum, makna dari amma ba'du dia adalah penjeda antara ucapan pembukaan yang dibawa oleh pembicara dengan isi yang akan diberikan. Dibaca dengan amma ba'du. Paham ya? Seperti di saat saya khutbah tadi. Inalhamdalillah. Setelah basmalah, inalhamdalillah khutbatul hajah. Kemudian setelah selesai amma ba'du. Kemudian masuk kepada materi. Ketahuilah ya ibadallah. Apa materi khutbah hari ini? Hah? Tentang apa? Lupa. La ilaha illallah. Apa? Semua datang di sini. Lupa semua khutbah Jumat kita berbicara tentang apa? Tentang hidayah itu di tangan Allah. Tidak ada urusan dengan para nabi untuk memberikan hidayah. Sehingga para nabi tidak bisa menyelamatkan istri-istri mereka seperti Lut dan Nuh. Dan juga bapak mereka seperti Ibrahim dan juga anak mereka seperti Nuh kepada anaknya dan juga Nabi kita Muhammad kepada paman-pamannya Abu Talib dan Abu Lahab dan juga ibunya dan bapaknya di api neraka maka hidayah hanya urusan Allah Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Dan yang lainnya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Lupa ketua Jumat khair Allah. Maka kayaknya pada tidur semuanya. Maka di dalam permasalahan ini setelah pembicara membacakan khutbatul hajah dan basmalah kemudian masuk kepada perkara materi diawali dengan amma ba'du. Dari sini kita ketahui bahwa amma ba'du seperti ditafsirkan eh, salaf tadi Ziyad ibn Abi Sufyan dia adalah ucapan faslal khitab di dalam ayat Al-Quran yang diberikan kepada Daud. Maknanya, antara pembukaan dengan isi materi dibatasi, dijeda dengan amma ba'du. Maknanya, terang inna isinya. Dan itu yang dilakukan juga oleh Nabi kita. Seperti di hadis yang tadi kita lewati. Hadis dakwah Nabi kepada Hercules. Disebutkan di dalam hadis nomor 7 di Sahih Al-Bukhari setelah dibacakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah wa abduhu kemudian ilahi rabbil adimirum amma ba'du. Ini ad'uka ila di ayatil Islam aslim taslam. Maka setelah itu disebutkan amma ba'du maknanya materi dari isi surat ini adalah demikian dan demikian. Sehingga amma ba'du dijadikan penjela antara penjeda antara bismillah dan pujian kepada Allah dengan materi. Paham ya? Maka begitu pun di sini penulis. Setelah membacakan bismillah, kemudian menyebutkan inalhamdalillah, maka kemudian penulis memulai dengan amma ba'du, maka setelah amma ba'du masuklah kepada bab atau kepada kitab. Maka kita masuk sekarang kepada kitab. Berkata penulis, Kitabu Siyami Ramadan sampai mendengar azan. Kitabu siami Ramadan. Maka kitabu di sini kenapa marfu kitabu? Karena dia khobar. Khobar dari apa? Dari mubtada yang mahzuf takdirnya hada kitabu siami Ramadan. Maka kalau ditanya kenapa kitabu? Apakah mubtada? Bukan. Dia khobar dari mubtada yang marfu. Hada kitabu siami Ramadan. Dan apa makna kitab? Kitab adalah mas, masdar dari fi'lu sulati al-mujarrad as-salim. Wazan fa'ala yaf'ulu. Kataba yaktubu. Maka masdarnya ada dua. Apa masdar kataba yaktubu? Katban dan kitaban. Maka kataba yaktubu katban ini masdar. Dan kitaban ala wazan fi'alan ini juga masdar. Lalu apa makna dari kitab? Makna kitab adalah kumpulan. Maka Al-Arab dulu, di saat mereka melihat kuda-kuda Arab yang berkumpul di lembah, maka mereka mengatakan takatabatul khailu, maka telah berkumpul takatabatul khailu. Makna takatab ae berkumpul kuda-kuda. Maka makna kitab adalah kumpulan. Lalu bagaimana hubungannya dengan ucapan penulis Kitab Siyami Ramadan, kalau kitab itu maknanya kumpulan, lalu apa makna Kitab Siyami Ramadan? Maknanya, Kitab Siyami Ramadan adalah kumpulan dari bab-bab dan dari pasal-pasal dan dari masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum puasa Ramadan. Itu maknanya. Maka kitabu maknanya di sini adalah kumpulan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Lalu kita sempurnakan kitabu siami Ramadan. Apa itu siam? Siam juga masdar dari fi'lu sulati al-mujarrad yang merupakan ajwaf. Apa ajwaf? Ainul fi'linya harful ilah. Soma maka ainul illah Soma yasumu maka masdar ada dua. Sauman dan siaman. Maka inilah makna kita siam. Siam adalah masdar dari som yasumu sauman. Maknanya apa? Nanti akan kita bahas. Siam itu maknanya adalah imsak. Dan pendalilan nanti di definisi yang ada. Lalu Ramadan. Karena kitab siami Ramadan. Apa makna Ramadan? Ramadan adalah masdar dari Ramad. Apa makna Ramad? Ramad di lugatil Arabiyah adalah syiddatu asyams ala ramal wa ala turab. Makna ramad diambil di lugatil Arabiyah keadaan gurun pasir ataupun batu-batu di padang pasir dalam keadaan puncak panas-panasnya. Maka ramad dijadikan nama bulan oleh orang Arab dan dari ramad menyebar Ramadan maka akhirnya kita memahami sekarang ucapan mi Ramadan. Maka Ramadan adalah bulan dari bulan-bulan yang kita perintah melaksanakan kewajiban melaksanakan kita berikan saat kita sudah dengar hadan maka dari pelajaran kita di sesi kedua ini telah kita bahas tentang permasalahan basmalah dan khutbatil hajah inal hamdalillah dan juga masalah amma ba'du dan boleh masuk kepada perkara kitab definisi dari kitabu siyami Ramadan. Maka kita cukupkan kajian tentang al ahba al sahihah yang Ramadan di sesi yang kedua